di dalam kitab Ghayatul Usul kitab usul fikih tetapi beliau menegaskan bahwasanya ad orang yang tidak punya cemburu kepada anak putrinya, tidak punya cemburu kepada istrinya, tidak punya cemburu kepada kerabat-kerabatnya, maka itu adalah dayus termasuk orang melakukan dosa besar. Jadi dayatah dayus orangnya ini adalah dosa besar. Anaknya pergi sampai malam tidak tergerak hatinya. Istrinya tidak tahu kemana, tenang-tenang saja. Bahkan begitu rendahnya nilai laki-laki tersebut tidak berani menegur anaknya yang salah tidak berani menegur istrinya yang salah sehingga barangkali ada dan semoga bukan dari jamaah ini semuanya ada jika punya anak perempuan sudah mulai gede kedatangan tamu laki-laki Semestinya wibawanya yang ditampakkan agar laki-laki manapun tidak berani main-main dengan anaknya. Tetapi dasar orang ini sudah dicatat Ditulis sebagai orang yang dayus Orang yang dihinakan oleh Allah Maka di saat anak putrinya itu kedatangan tamu laki-laki dia pura-pura sibuk ke dapur, ke sawah atau ke belakang, nggak nongol-nongol. Memberikan kesempatan anaknya berduaan ngobrol dan tidak ada hatinya ternyuh sama sekali. Bahkan tiba-tiba paminan mbak saya mau keluar dulu Diizinkan keluar Dan alangkah banyaknya di zaman ini Padahal bapaknya kalau lihat kumisen brewok jenggoten gagah perkasa kekar tapi tidak bisa mengingatkan anaknya karena memang dicatat oleh Allah sebagai orang yang dayus tidak punya kecemburuan dan ini adalah tempatnya di dalam hadis Al-Quran fi jahannam neraka jahannam ini adalah sebab-sebabnya anak-anak terjerumus dalam dosa Mengentengkan Anaknya telepon-teleponan sama lawan jenis Dibiarkan saja tidak pernah ada trennya untuk mengingatkan Sehingga rumah itu tidak ada wibawa Bapak itu seperti patung Seorang tua itu seperti patung Wujudnya seperti tidak ada Adanya seperti tidak ada Inilah yang menjadikan sebab kehancuran memasuki rumah kita Sudah begitu fasilitas dikasih lihat Anak putrinya dikasih telepon baru SMP kelas 1 HP Jangan dianggap itu kemaslahatan dia Telepon ke bapaknya seminggu sekali, seminggu dua kali, tapi telepon kepada selain bapaknya sepuluh kali dalam sehari. Diingat yang demikian ini. Jangan dimanja anak dengan urusan telekomunikasi. Jangan sampai di rumah anak kita ada televisinya sendiri. Jangan sampai di kamar anak kita ada telepon sendiri. Sayang wujudnya berbeda. Ada orang sayang tidak bisa, pak minta telepon dikasih HP. Televisi di kamarnya dikasih, ada VCD-nya. Masya Allah mau nonton apa? Kunci di kamar, anak kita belajar daripada televisi sehingga keluar menjadi anak yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendidikan yang harus kita hadirkan untuk menjaga anak kita dari terjerumus dalam hinanya zina. Zaman sekarang beda dengan zaman dahulu. Kalau ada wanita ingin seorang laki-laki ingin bertegur sapa dengan seorang perempuan, perlu jalan kaki yang jauh. Tapi sekarang semua masing-masing berada di kamarnya sendiri-sendiri, bisa sebebas-bebasnya ngobrol, ngomong jorok, kotor, mengarah kepada perzinaan. Tinggal nunggu waktu bertemunya saja sehingga terjadilah zina saat itu. Baritu syaitan Pak posnya seton itu adalah zaman ini telepon. HP, jangan merasa berbangga anak kita, anak gadis megang HP. Umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun SMP, gaya anaknya pakai HP. Bukan itu, hancur anak kita. Akan rusak, apa sih perlunya dengan HP misalnya? Ini adalah termasuk satu hal yang sering dilupakan oleh orang. Dipikir zaman sudah biasa. Boleh zaman biasa, tapi anak kita harus luar biasa dalam arti menjaganya sangat. Anak kita tidak butuh kalau sudah disiplin rumah. Bapaknya perhatian, saya yang jemput nak dan sebagainya. Saya yang antarkan kamu, saya yang jaga kamu. Tidak ada perlunya kalau hanya urusannya komunikasi, lebih baik kita yang telepon, nak saya yang telepon. Selagi abah sama umi tidak telepon kamu berarti sehat-sehat semuanya. Kita ingat seorang pendidik di Jawa Tengah Kalau dilihat orang kaya raya nih, kaya sekali. Tokonya banyak, duitnya banyak, pokoknya banyak. Subhanallah. Putrinya tidak memiliki HP. Bahkan di saat meminta sepeda motor pun tidak. Tidak ada perlunya. Lebih senang mana kamu segalanya dilayani atau kamu harus pergi ke sana kemari. Jadi tidak punya HP Jangan dianggap HP itu adalah kemajuan, itu kemunduran. SMS kan. Belajar bikin bodoh kalau ada HP. Ingat ada satu imam Al-Marawi. Ada salah satu imam mufassir beliau itu waktu itu belajar di Irak. Cerita ini. Waktu belajar di Irak mendapatkan surat dari keluarganya. Surat itu tidak dibaca lalu disimpan di bawah tempat tidurnya. Ada surat lagi disimpan. Ada surat lagi disimpan sampai lima tahun lebih tidak dibuka. Kemudian setelah beliau alim baru dibuka yang pertama. Apa isinya? Paman yang meninggal. Ya. Kalau saya buka saya sudah pulang. Berarti saya hilang belajar saya. Yang kedua bibinya meninggal. Yang kedua saudaranya meninggal. Jadi semuanya berita-berita duka ya kalau seandainya ini aku baca dari dulu, aku tidak akan menjadi orang alim. Benar sekarang anak sekolah belum konsentrasi mau belajar 5 menit, titit. Habis, lihat, balas lagi. Belum baca, belum konsentrasi, titit bunyi lagi, HP lagi ya. Ini di samping menghabiskan waktu lebih dari itu bejatnya anak itu adalah dari yang semacam ini, telepon dan jangan dianggap remeh yang demikian ini. bisa tergolong sebagai orang yang dayus. Di bawah kontrol kita saja anak masih bersalah, bagaimana ternyata jika anak ini bebas sebebas-bebasnya, dia buat semaunya di kos-kosannya telepon. Kita telepon nggak masuk-masuk karena dia telepon terus ke sana kemari. Dan seandainya anak kita baik, anak yang solehah, patuh ke orang tua, dengan HP itu sebetulnya kita telah membuka jendela pintu mungkin tidak membagi-bagi nomor telepon. Tapi serigala-serigala akan bertanya, nomor teleponnya berapa ya? Lewat temannya. Ada. Berarti dari SMS, SMS kasar baik, SMS baik, SMS lembut, SMS nasihat, SMS yang menggoda sehingga anak-anak bisa kebawa dengan urusan yang namanya HP. Kembali kepada makna kecemburuan. Bukan berarti orang tua tidak boleh membelikan HP. Lihat kebutuhannya. Jangan hanya ngurusi gaya, ikut model, musibah ini di dalam hidup. Kalau kita di dalam hidup ini mengikuti model kita ketinggalan terus, maka yang terpupuk di hati kita tamak. Motor itu cukup, yang penting rodanya dua jalan, itu kan cukup. Tapi karena mengikuti tamak, ada model baru harus ganti, memaksakan diri. Sehingga harus melakukan kredit, padahal kredit sendiri bermasalah ya. Apalagi dengan memaksakan diri dengan banyak hal itu karena kama yang dipupuk. Maka membelikan HP, menyediakan fasilitas telepon untuk anak-anak kita itu bukan suatu hal yang baik di zaman ini. Zaman tidak ada warok, zaman orang sudah banyak yang trader, zaman kelalaian orang. Dan ini banyak kejadian-kejadian yang semacam ini. Sehingga benar-benar melihat telepon adalah celah untuk masuknya setan ke rumah kita. Orang tidak bisa masuk tapi dengan telepon sudah berasa di kamar kita, anak kita ngobrol terasa di kamar tidak keluar rumah, rupanya ngobrol janji, tinggal nunggu waktunya nanti. Jangan dianggap remeh hati-hati. Dayus Fungsi seorang bapak di mana sekarang? Istrinya, kamu keluar, dibiarkan saja, tidak ada cemburu. Saya temani kalau kamu keluar. Ini mau kemana? Mau beli ini, biar saya beli. Lihat, wanita harus dimuliakan di rumah kita, jangan dibiarkan keluyuran. Seorang wanita yang murah itu nanti kalau sudah istrinya murah, suaminya tidak ada nilainya. Dan ini contoh, ini kenyataan. Ustadz pun belum tentu loh bisa bisa tegas. Jadi kejadian tidak usah disebut nama, salah satu dari teman, bukan jauh-jauh. Dari salah satu dari orang yang kenal kami, sahabat. Modelnya gagah, keker, perkasa. Lagi ngobrol kita. Kaget tiba-tiba istrinya itu pamitan mau shopping. Model bajunya begitu kita kaget. Begini kan istrinya. Pak, bersisi pak. Begitu saja, Masya Allah. lillahi jadi itu adalah kekuatan jiwa ya, bukan ustaz, bukan yang lainnya, tapi kalau ada kerinduan kepada Allah dan takut terjerumus istrinya, terjerumus anaknya, maka dia akan berhati-hati. Jangan dibiarkan. Dikasih kesempatan. Bahkan barangkali ada yang berkata, ah anakku laku. Bodoh ini dagangan barangkali anaknya. Harus merasa cemburu. Jadikanlah rumah kita ini rumah yang berwibawa. Ada anak laki-laki mau kunjung, anak perempuan kita mikir tiap besok ganti putra teman lakinya lagi besok ganti lagi besok ganti mana membawa kita sebagai orang tua murahan bener kita punya putri ini tidak putri kita harus putri yang bernilai nilainya mulia kemuliaan tidak ada orang yang berani menginjak-injak rumah kita Jadi ini tidak perlu namanya kekayaan tidak perlu namanya ilmu wibawa ada asalkan orang tua istiqomah memperhatikan anak kemanapun didampingi lihat ini kemuliaan jadi kalau sudah seorang bapak hilang kecemburuannya itu seorang suami hilang kecemburuannya itu namanya dayus, dan itulah tempatnya di dasar neraka jahanam dan ini adalah pembuka zina. Seorang bapak membuka zina buat anak-anaknya. Anak kita ini rawan tergoda. Jangan dibiarkan mencuri-mencuri memasuki rumah kita. Jangan Anda mengandalkan, mengandalkan wah rapat anak saya baik. Tidak. Dan inilah makanya adiyata itu husnudzon bi ahli. Husnudzon yang berlebihan kepada keluarganya. Enggak apa-apa, istri saya baik. Berjalan berduaan sama sopirnya, sama ininya. Istri saya baik, istri saya baik. Anak saya masya Allah patuh. Anak saya baik. Oh tidak. Bukan begini kita ber, berurusan dengan istri. Istri harus kita cintai, harus kita jaga. Jangan dibiarkan berduaan dengan siapapun. Anak kita pun begitu, jangan dibiarkan berduaan dengan siapapun. Barangkali problem ekonomi menghantarkan orang mudah seperti itu. Aduh repot kalau saya mudah seperti itu. Jangan merasa lemah di dalam mereka yang sebuah kebenaran. Saya harus bisa. Anak saya harus bisa. Dan di saat orang semakin menjaga anaknya, sebetulnya pengeluaran malah semakin berkurang. Ya, nggak macam-macam permintaannya. Dijaga anaknya, dilindungi anaknya. Jangan dibiarkan orang keluar masuk rumah kita. Giliran kecolongan baru menangis. Aduh, bermata hilang. Ini kan orang bodoh. Dikunci di rumah itu. Pintu rapat-rapat. Jangan sampai ada pintu. An pencuri boleh masuk. Inilah orang sehat. Anda punya permata di rumah Anda. Bagaimana Anda menjaga? Permata Anda kunci di dalam taruh peti, petinya taruh lemari, lemarinya dikunci, kunci taruh kamar lagi, terus rumahnya dikunci. Ini rapet. Dan putri Anda adalah permata. Jangan biarkan orang berbahaya. Orang keluar masuk rumah kita, orang tidak jelas, masuk dengan bebasnya. Ini terhina rumah ini. Tidak ada kemuliaan saat itu. Suatu saat kecurian, kebobolan anak kita baru menyesal, aduh bagaimana menyesal kau membiarkan pintumu terbuka ada telepon di rumahmu begitu bebasnya anakmu kedatangan orang bahkan pergi pun Masya Allah kemana-mana bahkan barangkali ada orang yang giat mengaji, rajin mengaji atau ustadz sekalipun ternyata tidak pernah peduli urusan anaknya dengan siapa dia pergi dengan siapa anaknya pergi dan kemana perginya pun tidak tahu hanya khusyuk di masjidnya eh, ketika pulang jam 11 malam malam minggu anaknya juga pulang cuman bedanya bapaknya dari pengajian putrinya yang cantik kakaknya solehah itu diantar ke teman laki-lakinya ngantarkan pun dari tempat yang agak jauh tidak berani ke halaman rumahnya lelaki dulu gitu. akan dituntut nanti di akhirat jangan sujud sujud saja anaknya di mana sekarang Makanya disebutkan bahasanya neraka itu orang yang tidak punya cemburu itu tempatnya di dasar neraka jahanam. Dan ini tidak berlaku kepada suami saja, termasuk ibu. Bapaknya tegas. Bapaknya tegas beri bawa ibunya kolek neng lewat belakang neng. Papa mau ada di depan musibah. Takut dimarahi bapaknya lewat depan sudah lewat belakang dibukakan sama ibunya ini ibu menghantarkan anaknya masuk neraka jahanam ibunya masuk dulu sebelum anaknya atau sebaliknya ibunya ketat bapaknya yang longgar ini juga musibah jadi orang kalau sudah tidak cemburu tidak menjaga anaknya dia masuk ke neraka dahulu sebelum anaknya tersebut inilah maka yang harus kita hindari bagaimana kita merawat anak kita. Harus ada cemburu kemana anak kita pergi. Dan ini tidak berlaku kepada anaknya saja. Anda sebagai ustadz harus cemburu dengan putri-putri Anda, santri-santri Anda. Anda barangkali punya pesantren. Tidak nah, bagaimana? Santrinya seperti apa tingkah lakunya, akhlaknya seperti apa? Harus marah jika dia melakukan pelanggaran akhlak moral karena ada kecemburuan di hati. Dan ketahuilah yang peduli dengan anaknya Kalau Anda memperhatikan anaknya orang menjaga kehormatan orang lain, maka Allah yang akan menjaga keluarga dan kehormatan Anda. Di sini termasuk harus dihadirkan. Akan tapi masya Allah, namanya pendidikan ini adalah susah. Jadi harus dilatih. Dan sering mendengar yang demikian ini. Barangkali ada orang yang tidak pernah sadar bahwasanya apa yang dilakukan di rumahnya ini berbahaya. Memberikan telepon kepada anaknya, maksudnya cinta anak, kamu pakai telepon sendiri biar nggak ganggu papa bukan nggak ganggu memberikan kebebasan kepada anaknya di kamarnya ada televisi ada VCD khusus permintaannya semua dikasih katanya anak mama paling disayang padahal ini bukan kasih sayang tapi itu menjerumuskan sang anak ini saja insya Allah khotimah waktu sudah habis kita akan lanjutkan kepada pembacaan kitab adab ilmu Semoga Allah menjadikan kita adalah orang-orang yang hanya terguru pada keluarganya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melindungi anak-anak dan semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menjaga keluarga kita semuanya. Ini saja insya Allah kita akan lanjutkan pembacaan kitab Adab Suluki Murid karangannya Al-Imam Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad. Kita sudah sampai kepada

dunia yang diberikan itu. Kau gunakan untuk apa? Masya Allah. Hartamu yang melimpah ruah mana? Tak taunya satu menjawab, tidak aku zakati. Terus yang satu lain lagi, aku gunakan untuk yang haram. Terus apa lagi? Aku gunakan untuk nyokok Terus apa lagi? Masya Allah. Rupanya itu dengan dunia. Tidak punya duit, nggak bisa nyokok tuh. Yang nggak punya duit nggak ditanya dosa zakat, wa yuhasabuna dan mereka akan dihisab ala ma asabuhu apa yang telah mereka peroleh wa tamatta'u dan telah mereka nikmati bihi dengan sesuatu tersebut min syahawatiha dari syahwat-syahwat dunia kesenangan-kesenangan dunia artinya ini pendidikan dari Imam Haddad jangan rindu seperti orang kaya hanya karena kekayaannya tetapi ada hadis Nabi Imam Haddad juga menyebutkan bahwasanya ada orang berangan-angan seandainya aku bisa kaya seperti Pak Haji itu aku akan berinfak banyak nggak kaya-kaya dapat pahala itu sebab niatnya baik kalau benar-benar kaya niatnya baru ada nilainya kalau dibuktikan dengan infak banyak orang niatnya itu bohong makanya niatnya lebih bagus daripada pekerjaannya Pokoknya kalau kaya nanti 20% <tsk> untuk pondok, 20% untuk masjid. Eh penghasilannya setahun 1 miliar, 20% 200 juta. Oh. Eh, tidak jadi. Nah, ya? 200 juta mau dikasihkan lihat semakin kaya semakin berat zakat pun begitu orang punya satu miliar zakatnya berapa 25 juta waduh mobil satu gaji pembantu berapa itu nggak jadi lihat semakin susah Makanya siaplah untuk kaya, jangan kaya belum siap. Kalau kaya belum siap, pelitnya setengah mati. Siaplah untuk kaya, untuk apa Anda jika diberi oleh Allah harta? Kadang-kadang kita ini masih pelit. Seandainya ada Rasulullah datang kepada Anda, kamu insya Allah tahun depan akan menjadi orang kaya, sebulan mendapatkan satu tahun dapat satu miliar, tapi 70% untuk Islam. Bagaimana? Mikir, tar dulu ya Rasulullah. Keimanan kita ini masih kurang. Padahal Rasulullah memang sudah berjanji ngomong seperti itu. Kalau kita berikan kepada Rasulullah, kepada Allah akan diganti sampai 700 kali, bukan 70 persen. Tetapi berat, sehingga yang dijadikan, yang dilakukan hanya menumpuk harta kekayaan tanpa ada keinginan untuk berbuat baik. Maka kefakiran baginya lebih bagus. Maka nekma Al-mali salih Sebaik-baik harta yang baik adalah yang ada di tangannya orang soleh. Bagus harta banyak. Makanya al-mu'minul Qawiyu orang mukmin yang kuat khairun wa abu ilallahi minal mu'minin dhaif lebih bagus di hadapan Allah dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Kuat ini artinya apa? Dalam segala hal barangkali punya pangkat akan tapi mulai dari menginjakkan kakinya di tampuk kekuasaan ini dia berpikir bagaimana aku memperjuangkan Islam jadi dijadikan kekuasaannya itu kendaraan untuk menuju Islam dan bukan Islam dijadikan kendaraan untuk cari kursi setelah naik lupa Islam dibuang ini musibah jadi dijadikan bagaimana kendaraan kekuasaan ini adalah untuk mencari ridho Allah Makanya kalau ada orang nyembah berhala ya, itu kan nyembah berhala tujuannya Allah dikutuk jadi menjadikan berhala perantara agar dekat kepada Allah berhala dijadikan perantara agar dekat kepada Allah lihat busuk manusia ini kotor tapi lebih busuk lagi ternyata orang yang pakai kendaraan Allah Agama Allah hanya untuk mencari harta dan kekuasaannya Lebih busuk kata Imam Ghazali Lihat dengan agama, lihat agama ini kuat lihat. Orang mau jadi apa saja masuk masjid ya Dekat sama kiai, dekat sama santri Lihat, lihat. Kalau tidak ikhlas dia lebih busuk dari penyembah berhala itu dan kita pun begitu mencari dunia tapi kadang-kadang jual agama demi Allah, demi ini, ah, membawa nama-nama ustaz, duduk dengan kiai rupanya hanya biar dipercaya. Sebab saya ini ada channel ini. Kalau saya mau berdagang ke tempat ini saya harus dekat sama ustaz nih biar dipercaya. Jadi rupanya ustaz dijadikan tunggangan untuk mencari ridho Allah, untuk mencari kekayaannya. Berarti lebih busuk kata Imam Ghazali. Kalau orang kafir Quraisy dahulu menggunakan berhala sebagai perantara untuk mencari ridho Allah itu pun tidak diterima Bagaimana jika ternyata memakai agama ini digunakan untuk mencari yang namanya dunia Ini adalah lebih bermasalah lagi Maka ini diingatkan oleh Imam Haddad ini dunia seperti apa ini yang mengerikan ini Yaitu dunia yang dicari hanya untuk dunia bukan karena Allah Walau annaka dan sesungguhnya engkau Jika engkau arafta walau dan seandainya Annaka sesungguhnya engkau jika engkau araftal masyaqah, kamu engkau kalau engkau tahu capeknya, allati yuqasunaha yang telah mereka alami wal ghusas dan ghusas itu sesuatu yang nyangkut ganjel di tenggorokan. Jadi kalau mau nelen ketela yang belum ketela keras itu akhirnya nggak bisa masuk itu apa namanya? Kalau keselak kan berbunyi, tidak nyangkut ini di tenggorokan. Nah, capeknya itu, jadi nelan sakit ya gitu. Walau dan apa bahasa Indonesia-nya ya? Sesuatu yang mengganjal di tenggorokan allati yatajarraunaha yang telah mereka rasakan walhumumu, walhumumu dan susah dan gundah allati fi qulubihim yang ada di hatinya wasudurihim dan di dalam dada mereka fitolabid dunia lihat di dalam mencari dunia itu sibuk lihat di saat beruntung bingung pengen ngitung cepat ah di saat bangkrut bingung lagi di saat untung pengen buka lagi masya Allah di saat tidak rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan tapi perdagangannya orang soleh tidak akan menjadikan susah kalau mendapatkan untung segera menghadap kepada Allah syukur dan di saat bangkrut maka dia pun segera sabar, tidak ada putus asa. Wa khirsi ala tanmiyati ya lihat di dalam kerakusan mereka di dalam mengembangkan harta. Sampai kadang-kadang hartanya adik dicabik. Diambil nggak tahu halal, nggak tahu haram begitu rakusnya untuk mengembangkan dunia. Yang penting dapat duit. Ini bermasalah. Wal i'tina bi dijaga. Oh, lihat. Padahal mobilnya banyak. Kadang-kadang nilainya lebih lebih berharga daripada anaknya. Anaknya keluar malam tadi hubungannya dengan tayus. Keluar malam yang lecet bisa saja iman dan akhlaknya. Diam saja. Tapi giliran mobilnya lecet, ngamuknya setengah mati. Goblok kamu ini nah. nah. Subhanallah. Rupanya lebih cinta kepada dunianya daripada kepada anak-anaknya. Lakun tataro dzalika yazidu bi ad'afin katsiratin ala ma hum fihi. Ketahuilah sesungguhnya semakin banyak hartanya itu jika bukan harta yang baik itu hanya menambahkan apa yang mereka saat itu telah berduka atau gundah gulana bukan tambah enak akan tapi tambah susah tanah ladati di dunia melebihi daripada hilang daripada kenikmatan tadi min min ladzatit tana'umi bid dunya dari keladatan menikmati dunia in kana thammata ladzatan kalau memang di situ ada kenikmatan ternyata malah menambahkan sesuatu yang tidak enak wa yakfika zajiran cukuplah sebagai suatu peringatan an mahabbatid dunya agar tidak mencintai dunia wa dan peringatan yang menjauhkan fiha dari dunia Qaulu ta'ala firman Allah Subhanahu ta'ala tak suka firman Allah Subhanahu wa ta'ala walau la ayyakuna nasu ummatan wahidatan kalau bukan karena dikhawatirkan manusia ini menjadi satu umat umat yang bagaimana umat yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ini ceritanya la ja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim sukufan min fiddatin kalau bukan dikhawatirkan orang ini tertipu, lalu semuanya bakal kafir, niscaya Allah akan jadikan manusia-manusia ini yang berkafir kepada Allah itu akan diberikan di rumah mereka itu atap-atap dari perak wa ma'arija dan juga ah, Eh, tangga-tangga uh, dari perak haruna yang mereka naik ke atas jadi kalau bukan karena Allah sayang kepada kita ini ahli iman ini saya betul-betul akan diuji oleh Allah orang-orang kafir ini dengan kekayaan yang melimpah ruah setiap orang kafir akan dikasih oleh Allah rumah yang beratap perak karena apa biar semakin dosanya banyak di dunia akan disiksa di akhirat semakin parah. Tetapi Allah berfirman, kalau bukan takut tertipu orang mukmin ini, niscaya akan aku jadikan kekayaan luar biasa kepada orang-orang kafir. Walibuyutim buyutim abbaban Di rumah mereka ada pintu-pintu yang indah, kasur-kasur, yang takiuna yang mereka bersandar, wazuhrufan dan hiasan-hiasan Wa in kullu wa in kullu Ay, semuanya kullu dzalika semuanya itu lama mataun illa wa ma. Wa in di sini bermakna ma. Dan tidaklah semua itu lama kecuali eh, illa mataul hayatid dunya kehidupan dunia wal akhiratu inda rabbika dan akhirat bagi Tuhanmu itu dan wal dan akhirat itu menurut Allah di hadapan Allah adalah hanya lil muttaqina bagi orang yang bertakwa. Ini adalah satu peringatan bahwa Allah sayang kepada kita. Sampai disebutkan ibaratnya begini. Kalau aku wahai ahli iman, kalau aku tidak takut kamu tertipu dengan kebiaran dunia, niscaya setiap orang kafir akan aku beri kekayaan melimpah ruah. Karena apa? Begitu rendahnya yang namanya dunia. Jadi aku berikan kepada orang kafir kekayaan melimpah ruah agar aku seksa nanti di akhirat dengan siksa yang penting. Tapi karena Allah masih sayang kepada kita, maka tidak dilakukan oleh Allah seperti itu. Maksudnya di sini apa? Hina dunia itu. Maksudnya hina maksudnya kecuali harta yang baik dicari dengan yang baik. Dan terjerumusnya koror karena dunia. Fir'aun pun karena dunia dan pasti banyak orang-orang keturunan korun seperti itu. Semakin kaya, semakin kikir, masya Allah. Inilah yang bisa kami sampaikan pada semangat pada malam ini peringatan dari Al Imamul Haddad bahwa dunia ini adalah menggoda, dunia ini adalah asembul qatil, racun yang bisa membunuh kalau kita mencarinya tidak dengan cara yang benar maka di saat terkumpul pun adalah akan menghantarkan kita kepada yang tidak benar. Harta yang halal ada hisapnya, bagaimana dengan yang haram? Langsung masuk neraka. Harta yang halal, Anda bekerja jujur, tulus, tidak berbohong, modalnya bersih. Itu ada hitungannya, ada hisap, ini bakal ditanya. Bagaimana jika harta itu haram? kita ambil dari orang asal ambil perdagangan kita dengan bohong maka itu adalah langsung di neraka jahanam ini saja mohon maaf wallahu a'lam bissawab yang itu ada nantinya yaitu ada seperti kegiatan yaitu tanya jawab atau mungkin interaktif dipersilakan bagi bapak-bapak ibu-ibu yang mau bertanya maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hanya ingin meminta kalau bisa kalau setiap minggunya diisi fikih karena walaupun waktunya 10 ada mungkin mungkin itu sangat berarti bagi kami. Sekian dan terima kasih. bantuan bajakan. Bukunya membeli. Membeli buku bacaan atau membeli barang-barang yang sifatnya bacaan tidak Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jawab dulu yang satu-satu. Ya insya Allah usulan diterima dan memang sebetulnya aslinya pengajian kita ini ada pikirnya. Cuma karena satu hal waktu itu mungkin waktunya maka dari pikirnya agar dimulai ke awal kalau bisa pengajian itu tepat jam 8 sudah dimulai sehingga kesempatannya agak banyak jam 8 jadi pikirnya dimulai jam 8 Zikir di sini hanya untuk belajar ya. Zikir sesungguhnya adalah nanti dibawa ke rumah masing-masing diamalkan setiap bangun malam atau subuh diamalkan ya. Ini dari sini hanya untuk berlatih saja dan latihan ada pahalanya. Nah, kemudian nanti jam 8 bisa mulai 15 menit bisa fikih, 15 menit bisa uh, eh, mukaddimahnya umum, kemudian 15 menit kita baca kitabnya Imam Al-Haddad dan sisanya kita bisa tanya jawab. Insya Allah usulnya diterima hanya nanti perlu membawa catatan masing-masing karena fikih kita adalah fikih yang kita sederhanakan ya, tidak pakai kitab. Kalau mau membawa kitab, bawa saja kitab kecil-kecilan saja, nggak usah gede-gede. Yang penting ngerti kayak kitab Sabina atau Sulam Taufik, nanti sama. Yang megang Sabina atau Sulam Taufik nanti kita tunjuk di situ tempatnya, terjemahannya juga boleh. Tetapi ingat Belajar fikih tidak cukup hanya membaca buku, bisa salah paham dan alangkah banyaknya orang salah paham. Kemudian masalah bacakan, apa dulu yang mau dihadiahkan? Kalau yang dihadiahkan kaset dangdut dan sebagainya jangan dihadiahkan, biarpun bukan bacakan tidak baik itu nanti. Apalagi video-video bacakan film, sudah videonya film bacakan lagi. Lah ini tidak ada baiknya. Lah ini perlu ditanya, bacakan apa itu? Kan begitu. Wah bacaan Al-Quran sama lagu-lagu apa sama pengajian-pengajian. Ini dikembalikan kepada masalah hak cipta. Ada buku yang dibaca. Nah ini kan masalahnya buku ya. Kalau khasiat video-video film, ya tidak usah disedekahkan, nggak ada pahalanya, tambah dosa. Anda sujud di mana-mana, tak taunya yang nonton film yang Anda kasih kasetnya tadi bermaksiat gara-gara Anda kasih video film. Ah, nggak karu-karuan. Jadi barangkali yang dimaksud adalah bacakan buku-buku atau bacakan CD-CD Islam. Kita kembalikan kepada masalah hak cipta ulama-ulama mutaakhirin termasuk Profesor Dr. Al-Allamah As-Sufi Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti beliau berpendapat bahwasanya hak cipta harus dilindungi jadi kalau kalau pengen membeli adalah belilah yang resmi karena itu nanti akan merugikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, pihak yang mencetak, pihak yang mengetiknya, pihak yang produksinya. Kayak CD-CD itu produksi itu pakai duit itu. Pakai modal. Sehingga kadang-kadang yang produksi tidak punya duit, ternyata yang nyebarkan itu banyak duitnya. Karena apa? Membajak. Jadi sebaiknya jangan kita membeli bajakan karena sebagian ulama betul-betul mengharamkan membaca buku, mengharamkan membaca kaset-kaset agama, mengharamkan membaca termasuk video-video keagamaan ini. Kemudian masalah lain masalah membaca. Video-video agama dibaca adalah haram. Maka dari itu di antara video-video kita ini kita isyaratkan siapapun yang mengkopi diperkenankan karena kami tidak ingin memasukkan orang dalam bab syubhat. Sebab fatwa ulama banyak sekali yang mengatakan membajak adalah haram. Ulama-ulama soleh karena banyak ini percetakan ini akalan sering bajak ya bajak nggak izin bilang sama pengarangnya katanya nyetak 10 ribu tak tanya dia nyetaknya adalah 25 ribu nggak dapat apa-apa ini banyak bohong di situ sudah pakai undang-undang saja masih dibohongi ini. Jadi ustadz yang punya karangan seharusnya dia bisa bangun pesantrennya gara-gara bukunya ini nggak bisa. Maka ini banyak banyak ulama termasuk uh, eh, Dr. Wahba Zuhaili, Syekh Mustafa Zarqa, ulama-ulama besar zaman ini mengatakan bahwasanya hak cipta harus dijaga maka hukumnya adalah haram dan menggosok. Kalau kita ingin mencetak nulis sendiri, ngetik sendiri, lihat. Desain sendiri, model sendiri, itu baru ini adalah masalah membaca. Maka dari itu kita punya CD-CD banyak itu kita cantumkan di belakang itu tulisan agar orang nggak subhat. Tulisannya adalah bagi siapapun yang pengen mengkopi diperkenankan. Sebab kalau tidak ada tulisan itu masih ikut dalil umum bahwasanya membaca adalah haram. Nanti orang kalau mengkopi CD kita subhat ilmunya nggak manfaat nanti. Ini saja insya Allah. Kemudian ada pertanyaan lain lagi. Apakah Dayus itu hanya untuk lelaki Kecemburuan seorang laki kepada anak dan istrinya saja Bagaimana jika ada seorang istri Melakukan suaminya melanggar syariat Bagaimana? Kalau ada seorang istri Menemukan suaminya melakukan pelanggaran syariat Maka ketahuilah di sini pun ada tugas bagi sang istri untuk mengingatkannya Sama Bahkan bukan saja Dayus plus Dumu ini suaminya nggak benar. ada kadang ada orang sabar, istrinya suaminya sholat tidak, nakal dia, mabuk sering, masih mau lagi ini perempuan. Karena apa? Seorang wanita sendiri harus ada bawah mengingatkan sang suami itu adalah bentuk cinta kita pun dicerai wah ini adalah bukan takut kepada Allah termasuk hilangnya iman takut dicerai sang suami ingatkan ingatkanlah kalau kita dengan suami baik kan sudah punya anak tiga daripada suami tidak baik jahat gak benar anaknya tambah tiga lagi enam mumpung masih tiga disinilah harus ada seorang istri ini harus benar-benar ada ketegasan yang dibarengi dengan kelembutan bilanglah abang mohon maaf Abang dapat duit kalau boleh saya tahu barangkali tidak menyinggung perasaan abang. Abang dapat duit dari mana? Lihat kalau suami orang baik tidak akan marah. Sudahlah deh. Yang penting ini duit halal. Ya sudah. Tapi kalau Anda mendengar suaminya ngambil dari yang haram, harus berani ingatkan bang, tolong bang, saya dengar-dengar seperti ini. Kamu ini perempuan cerewet sudah terima duit oh enggak? Saya bukan cerewet karena saya itu menuntut. Saya hanya cerewet kalau memang yang Anda berikan kepada saya ini barang haram. Saya tidak butuh barang haram. Tapi kebanyakan lemah ya, makanya ada adik putri kalau pilih suami itu yang benar ya. Jangan sampai terlanjur punya anak dua baru lurusin repot itu. Perempuan itu lemah, hamil lemah, sakit lemah, nyusui anak lemah, melihat anaknya tiga lemah. Kalau salah suami akhirnya akan dimainkan terus ini. Maka kalau suaminya soleh, mengerti, yang dikerjakan adalah halal, yang diberikan kepada anak istri halal, anak-anak kita juga bakal baik. Jadi mengingatkan tetap kecemburuan seorang istri harus ada, tapi cemburu di sini harus jelas. Cemburu jika sang suami melakukan pelanggaran syariat. Kalau melakukan yang halal tidak. Makanya cemburunya seorang istri di saat suaminya menikah lagi wajar itu adalah bahasa cinta. Akan tapi tidak boleh dilanjutkan dengan sesuatu yang haram, pergi ke dukun, frustasi, nama, segala macam. Tidak. Justru di saat kita menemukan seorang istri menemukan suaminya kok mulai senang kepada perempuan lain, di rumah harus lebih indah lagi, lebih canggih lagi, lebih baik lagi. Diikat, jangan sampai dia keluar. Karena biasanya pertanyaannya ada hubungannya. Cemburu masa hanya suami saja kalau istri? Ya, istri boleh cemburu wajar, itu makna cinta. Akan tetapi yang tidak diperkenankan adalah sampai melakukan sesuatu yang haram. Jadi maknanya dayus itu adalah seorang bapak yang tidak pernah marah, tidak pernah tergerak hatinya di saat anak istrinya itu melakukan keharaman berkenaan dengan urusan syahwat itu. Keluar sendiri, ya. Tapi kalau seorang istri seorang suami keluar sendiri ya tidak ada masalah karena apa dia laki-laki syariat tidak melarang karena laki-laki itu aman laki-laki itu umumnya menjaga bukan dijaga wanita itu yang dijaga maka kalau ada seorang istri keluar suami punya kewajiban untuk menemaninya jadi kalau istri suami keluar jangan lalu berkata mau oh, mana bang ini ya jangan terlalu banyak tanya asalkan jelas informasi yang masuk mau ngaji mangga Ngaji nggak boleh, alasannya cinta ditinggali terus. Suaminya nggak ngaji, tambah goblok. Kalau sudah goblok jahat nanti. Kalau suami ngaji izinkan ngaji, suami mau kemana izinkan ya. Ini adalah makna. Jadi kecemburuan itu maknanya adalah cinta, bukan bukan cemburu itu maknanya kita ini malah merongrong seperti seorang bapak cemburu kepada anak istrinya itu artinya apa? tidak ingin anak istrinya terjerumus dalam kehinaan. Karena mengingatkan suami itu terkadang sulit, bukan terkadang, memang sulit. Suami itu diingatkan sulit. Kenapa? Sebab aslinya itu suami itu yang selalu mengingatkan karena dia adalah imam. Rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Makanya di saat terjadi posisi yang terbalik, suaminya ini sudah nggak benar diingatkan kadang-kadang susah. Dan memang susah. Maka di sini seorang istri perlu cara yang bagus. Kalau mengingatkan jangan sok jadi ustazah. Mungkin dengan bahasa yang indah, bahasa yang halus. Kalau suaminya nggak sholat, duduk aja bang, tolong doain biar saya rajin sholat, biar jadi perempuan yang solehah bang ya. Kan mikir ya, dia sendiri nggak sholat. Jangan bang harus sholat bagaimana kamu ini suami beri contoh ini tersinggung kamu ini ngomong apa perempuan cerewet tanya eh, ah inilah karena susah maka lain posisinya makanya kalau anda mengingatkan anak putri anda dengan kalimat nak sholat nak ya beda di saat kita ngomong pak sholat pak sakit bagi suami padahal kalimatnya sama maka anda harus pandai-pandai bagaimana mengajak suami itu dengan kelembutan sampai dia tidak tersinggung karena memang susah Kemudian ada lagi pertanyaan Uh, kalau memfotokopi kitab-kitab yang susah kita dapatkan misalnya bukunya hanya terdapat di luar negeri saja padahal kita butuh kitab tersebut nah ini baru ikut pendapat orang yang mengatakan boleh karena sebagian orang mengatakan bahwasanya hakikatnya Pengarang itu waktu mengarang itu bertujuan agar ilmunya disebarkan. Dan itu fatwa lama. Sebab dahulu itu masalah percetakan ini tidak seperti saat ini. Saat ini unsur bisnis tinggi sekali. Jadi memang betul-betul banyak dirugikan. Memang ada sebagian termasuk orang yang keras. Kenapa harus dilarang-larang? Itu menunjukkan pengarangnya tidak ikhlas. Jangan ngomong begini Biasanya seperti ini sampai kita dengar kalimat, "Oh, kitab kok dilarang-larang? Kitab kan tujuannya agar disebar." Kalau memang ada kitab barang siapa mengkopi ini harus izin dan sebagainya ini orang gak ikhlas katanya. Oh, tidak benar kita. Jangan menuduh orang lain tidak ikhlas. Dia punya misi tersendiri. Barangkali ini adalah hasil, hasil cetakannya untuk pesantrennya, untuk dan lain sebagainya. Maka kalau Anda hanya ingin menghalalkan Wahai para ustaz, buku cetakan ikutlah pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahasanya tidak ada masalah mengkopi yang demikian itu karena apa? Kopinya, kertasnya kita juga modal, kopinya kita juga modal, maka kita berhak untuk mendapatkannya. Akan tapi tetap berhati-hati selagi masih ada buku aslinya jangan membaca. Kemudian kalau sudah tidak ada, misalnya bukunya di luar negeri kita mendesak, maka saat itu pun kita boleh mengkopinya dengan sekedarnya saja di saat nanti sudah ada ya tidak ada masalah ini adalah masalah yang sudah dibahas oleh para ulama radhiyallahu anhum kemudian ada lagi apakah disebut sodakoh sebagai rezeki kita diberikan kepada orang tua atau saudara-saudara kita sodakoh maksudnya kan sodakoh sunnah ya kalau zakat tidak diberikan kepada anak tidak tapi kalau sedekah Sodako itu bisa diberikan kepada saudaranya Bahkan itu lebih utama Kalau kita bersedekah dengan kerabat yang fakir Itu lebih bagus daripada sedekah kepada orang fakir saja Ini ada tetangga kita saat fakir Saudara kita fakir Fakir plus saudara Maka kewajiban kita ini double dua. Di samping karena kefakiran, karena untuk menyambung tali kekerabatan, pahalanya berlipat ganda. Dan ini makna cara memberikan kebaikan ya seperti ini. Coba bayangkan, Anda kaya raya, saudara adik Anda, tetangga Anda, Anda tidak ngasih. Yang Anda perhatikan tetangga yang lainnya, Tetangga yang lain nggak bakal ngasih adik Anda. Kenapa? Oh, adiknya orang kaya mesti dikasih sama kakaknya. Kan begitu, kasihan dia. Jadi diperhatikan dahulu dari kerabat-kerabatnya, maka ini punya makna sodakoh dan makna silaturahmi. Silaturahim ada maknanya di situ. Jadi pahalanya lebih gede. Bersedekah kepada kerabat ini luar biasa Di samping mendapatkan pahala sodakoh Sekaligus dia mendapatkan pahalanya silaturahmi Bagaimana hukumnya laki-laki dengan wanita berduaan di tempat atau di kamar dengan keperluan lain. Kalau ada laki-laki berduaan di berduaan, hukumnya haram biarpun baca Al-Qur'an, apalagi urusan lain, bisnis dan sebagainya. Bukan pacaran, bukan karena pacarannya. Karena berduaannya itu. Wah, oh, apa-apa saya kan orangnya. Eh, jangan merasa aman ini, setan lebih pinter. Setan tuh mengajak lihat matanya, perhatikan hidungnya, perhatikan ini. Biarpun gak karu-karuan jadi cantik itu nanti. Karena setan yang berbicara. Jadi Rasulullah melarang berduaan laki dan perempuan biarpun untuk ngajar Al-Qur'an. Ustaz, kalau kira muridnya yang cantik paling belakang. Ngajarnya agak lama dipasai pasahin Action. Setelah itu kemalaman neng saya anterin musibah ini lihat terjadinya bejatnya guru adalah karena dia melalaikan perintah Nabi untuk berhati-hati. Jangan berduaan di dalam mobil pun berduaan. Dan termasuk makna berduaan telepon-teleponan ini. Jangan dianggap ini. Maknanya berduaan ada. Berduaan biarpun untuk belajar Al-Qur'an adalah tidak diperkenankan. Kemudian apalagi bukan untuk yang lain bisnis bukan untuk pacaran sama. Jadi berduaan adalah tidak boleh. Apakah berdosa seorang wanita yang telah dizinai diperkosa? Orang yang diperkosa, seorang laki-laki yang seorang wanita yang diperkosa, jika benar-benar dia diperkosa dan di saat diperkosa dia betul-betul mengingkari pekerjaan itu, semoga Allah menjaga kita semuanya. Semoga Allah menjaga kita semua. Diperkosa, syaratnya orang diperkosa tidak berdosa. Satu, ada ancamannya. Yang memperkosa, yang memperkosa lebih kuat dari dia. Bisa mewujudkan ancamannya, ya kan? Dan tidak ada pilihan lagi. Yang memperkosa anak kecil, aduh aku diperkosa anak kecil. <laughs> Dianya perempuan gagah perkasa diperkosa anak Omong kosong ini. Jadi perkosa ini yang perkosa adalah kekuatan yang lebih. Dan tidak ada pilihan. Misalnya, oh, Barangkali ada pilihan, tidak cium saja lah. Berarti kalau ada pilihannya antara dizinai dengan dicium, lah kalau dia milih zina ya dia mau zina itu bukan diperkosa ya. Jadi tidak ada pilihannya nanti. Tidak ada pilihan di sini. Jadi ini diantaranya kalau memang orang diperkosa secara benar, diperkosa sungguh-sungguh, maka dia tidak tidaklah dosa. Orang diperkosa tidak dosa. Akan tapi barangkali ada dosa dia yang menjadikan sebab. Misalnya diperkosa karena apa? Dia itu suka nyelonong kalau malam hari jalan sendiri, roknya pendek, auratnya kebuka. Ini kan gugah orang menjadi pengen perkosa dia. Jadi dosanya dapat dari sini. Tapi kalau ada seorang soleha, ah, baik-baik, subhanallah namanya musibah, dia baik soleha, ah, tiba-tiba na'udzubillah ya itu. Kejadiannya adalah di Jawa Timur, yang berdosa adalah gurunya sendiri. Kan santri kan merasakan baik, ustaz suruh pijet dulu. Setelah itu terjadilah na'udzubillah dzalik. Diperkosa dan dia tidak punya kekuatan apa-apa kecuali suka sama suka tentang kiainya dipikir menghapus dosa ini musibah ini terlalu menghormati kiai inggih-inggih aja goblok gitu. Tidak haram. Bahkan jangan dianggap kiai kalau dia sudah mulai jual-jual. Sudah ini kok tidak. Siapa yang kira-kira rela anak putrinya nyantri di rumahnya kiai dicolekin? Eh. Perhatikan makanya milik guru juga penting di sini karena cara eh, orang-orang anak putrinya tidak nonton termasuk di daerah Jawa Timur juga ada orang punya panti asuhan saya ceritakan, dia pinter memang orangnya. Jadi memang dia itu pengen memuaskan hawa nafsunya. Dia itu punya kabar katanya dia itu kena uh, kena diabetes, kencing manis, kemudian dia impotensi. Akhirnya dia punya yatim piatu, ah, yatim piatunya sudah banyak yang gede, tak tahu dengan semuanya, hampir empat orang digagai. Jadi Ustaz harus hati jangan mengendengkan syariat Nabi Muhammad. Godaannya lebih gede dari orang biasa. Ustaz godaannya lebih gede dan ditahan susah karena setannya juga gede yang goda itu. Ya ini. Jadi dia ada kalau diperkosa secara benar maka seorang wanita ini tidak berdosa dan ditutup dan yang mengetahui cerita ini ditutup. Jangan sampai dipermalukan dia. Ada pun yang merokok, ada yang mau tertutup, orang ada binatang ini saja insyaallah. Barangkali ada pertanyaan yang lain lagi. sedikit tambah lagi dalam lepas seribu kali solawatan seribu kali boleh akan tapi upayakan yang bisa istiqomah itu mana dan kita berapa itu adalah pendek karena orang sudah hafal jadi al fatih itu sebetulnya wirid yang kita semuanya sudah pernah hafal di dalam al-fatihah astagfirullah itu karena hampir wirid itu terlewatkan ¡Gracias! Demokrat. Jadi seandainya jam hari ini, malam ini bangun jam 3. Setengah 4 lah. Setengah 4 bulunya 5 menit, bulunya orang was-was. 5 menit bulunya Jam 3 sudah bangun, baca ini itu latihan kelebihan, baca sholawat sebanyak-banyaknya, maka itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Tolong jelaskan cara mencuci paikan dengan air sumur. Air sumur mencuci tidak ada masalah. Cara mensucikannya adalah diguyur ke dulu kena pisnya anak kita. Kan tidak ada warnanya pipis anak kita. Taruh di bak, air kita tuang, ke sudah kita kocok-kocok ini bersih. Kita angkat kerudungnya suci, airnya ini adalah air warnanya tidak berubah. Berarti air ini adalah air suci tapi tidak mensucikan. Jadi Nah, makanya kalau airnya berubah berarti ini menjadi air yang mutanajis, tapi yang diangkat ini adalah suci. Ini adalah yang sering disalahpahami oleh orang belajar fikih ya. Belajar fikih salah paham harus melobek. Menjadi salah orang itu. Siapa yang mengatakan harus melobek? Sudah ada kaidah. Kalau air sedikit harus didatangkan. Kemudian diangkat nanti airnya ini adalah kalau memang sifatnya masih bagus namanya mustahil ditinggal di najasa. Tapi kalau mustahil untuk menghilangkan najis, kalau airnya berubah air bukan najis. Biarpun ini air bukan najis, barang yang diangkat menjadi suci ini kadang-kadang tidak di dalam dia belajar fikih. Jadi pikir itu tidak cukup dari mulut ke mulut katanya, katanya, katanya. Sama manusianya sama yang mustahil kesentuhan mustahil. Ini biasanya juga kesalahan para santri. Jadi ibu jangan selalu dibebani oleh was-wasnya. Was-was selesai dituangkan air. Yang penting airnya yang datang. Airnya yang kita tuangkan. Bukan ada bak air di bak, lalu baju yang najis kita tuangkan itu air yang najis semuanya inilah kemudian itu saja insya Allah karena waktu sudah habis semoga pertemuan yang akan datang awal akan kita bagi tiga antara fikih akhlak pembacaan kitab ini fikih kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Ya Allah berikan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah. Ilmu yang menjadikan kami semakin khusyuk kepada Semakin kami tawadhu kepada hamba-hambamu ya Allah. Jangan sampai kau jadikan ilmu kami adalah ilmu yang menjadikan kami sombong Jangan sampai kau jadikan ilmu kami adalah sebab kau menyiksa kami ya Allah. Kami takut ilmu yang menghantarkan kepada murkamu. Ya Allah, jagalah keluarga kami. Jagalah anak-anak kami, jagalah istri kami, jagalah suami kami ya Allah. Jagalah kaum muslimin semuanya ya Allah. Dan jauhkan hati kami dari hati yang dayata, hati yang tidak pernah punya cemburu. Jadikanlah ya Allah kami orang yang paling benci di saat melihat kemungkaran terjadi di keluarga kami. Jadikanlah kami orang yang sangat cemburu di saat melihat anak-anak kami berbuat kesalahan, Ya Allah. Jadikanlah kami orang yang merasa sakit di saat anak-anak kami melakukan dosa, Ya Allah. Sehingga kami akan senantiasa menjaga anak kami dan bantulah, Ya Allah, kami untuk menjaga anak-anak kami. Sungguh engkau maha kuasa. Ya Allah, jadikanlah yang hadir di tempat ini adalah hamba-hamba pilihanmu. Mudahkan segala urusan mereka Lapangkan rizki mereka ya Allah Jika ada yang sakit sembuhkan Jika ada yang punya hutang Mudahkanlah mereka di dalam membayar hutang mereka Dan bagi yang tidak bisa menghadir tempat ini Akan tapi mereka biasa menghadir tempat ini Hanya karena terhalang hujan Ya Allah Jangan sampai Ya Allah Mereka terhalang dari rahmatmu Jangan sampai mereka terhalang dari barokahnya majlis ini Ya Allah Sampaikan kepada mereka Dan sampaikan pahala-pahala orang yang hadir ke tempat ini kepada mereka Ya Allah Sungguh engkau maha kuasa dan yang mendengar suara ini akan tapi belum ada kemauan untuk menghadiri tempat ini Allah berkat majlis yang mulia ini ya Allah mudahkanlah rindukanlah hati mereka untuk menghadiri tempat ini dan berikan kepada mereka bimbinganmu selalu ya Allah ya Allah jauhkan kami dari segala dosa ya Allah jauhkan kami dari segala dosa ya Allah ampuni dosa kami ampuni dosa orang tua kami ya Allah dan berikan kepada kami bimbinganmu dan matikan kami nanti dalam keadaan iman Berikan kepada kami ya Allah khusnul khatimah Mati dalam keadaan iman ya Allah Mati dalam keadaan iman ya Allah Ya Allah jadikanlah kami sebab orang lain mendapat petunjukmu ya Allah Jangan menjadikan jadikan kami sebab orang lain masuk nerakamu ya Allah Ya Allah mudahkanlah Mudahkanlah ya Allah kami untuk mendapatkan yang halal Bukakanlah pintu halal untuk kami ya Allah Jauhkan kami dari zina Tutuplah dari kami pintu-pintu menuju zina ya Allah Jauhkan kami dari zina ya Allah Dan bukakan kepada kami pintu-pintu halal ya Allah Berikan yang belum menikah ya Allah Kepada mereka pasangan-pasangan yang engkau ridhoi ya Allah Yang menjadikan mereka bahagia di dunia dan di akhirat ya Allah Jangan sampai mereka salah pilih ya Allah Jangan sampai kehidupan mereka di dunia adalah neraka di dunia sebelum di akhirat ya Allah Dan bagi yang sudah mempunyai pasangan ya Allah Jadikanlah kehidupan mereka adalah kehidupan yang indah Bahagia di dunia sebagai mukadimah kebahagiaan nanti di akhirat ya Allah sungguh engkau maha kuasa ya Allah engkau maha kuasa ya Allah ya Allah berikan kepada kami adalah keimanan dan cabutlah nyawa kami kelak di saat hati dan lidah kami senantiasa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin al fatihah